kita kita terus lagunya Habib Sen. Memang orang Arab gak ada tradisi. Kalau punya anak kecil itu tidak disusui ibunya saja, tapi menyewakan orang-orang perempuan yang menyusui. Itu katanya dalam filosofi orang Quraisy supaya anaknya tidak angkuh karena ada unsur sekian dalam tubuh anak tadi. Ya tentu ada unsur Quraisy karena putrane wong nopo Quraisy, tapi dalam tubuhnya mengalir susu-susu dari kobilah e, masyarakat biasa sehingga ada kearifan untuk berkawan dengan orang-orang apa biasa itu memang tradisi bahkan tidak sekedar menyusui disuruh bawa ke kampungnya apa kasus kanji nabi kan akhirnya hidup di Bani Sakin satu kampung terbelakang yang yang terbelakang artinya terbelakang itu jauh dari khadroh dari kehidupan kok kota tapi bukan terbelakang moralnya bukan tentu nabi dipilihkan kawasan yang moralnya bagus tapi secara peradaban tidak ada sehingga sering Nabi nyuwun sewu ya angon wedhus nggih golek kayu karena memang dididik dengan standar awam. Ini ku teng keluarga Halimatus Sadia. Jadi paham ya niku pun eh cerita-cerita tentang kerajaan Jawa kan ngoten nggih. Kalau putra mahkota dititipno norsi sing hidup di kampung. Akhirnya putra mahkota yo angon wedus boleh kayu macam-macam sehingga dia merasakan empati hidupnya orang awam, nama orang awam. Nanti kalau jadi raja ngerti kehidupan masa masyarakat. Sama dulu film-film kuno kan waktu ya, ini, putra mahkota biasanya dipasrahkan seorang apa resi, yang resi itu berkehidupan awam, apa berkehidupan awam. Yuran di duwe, kadang harus ipre-ipre, nyari kayu, nyari macam-macam. Nah itu hanya Nabi juga ngalami gitu, makanya Nabi nate uh, angon wedus. Bahkan keluarga Halimah dia itu untuk punya uang harus ngangon wedus ke keluarga orang lain dapat bayaran. Nabi akhirnya ikut. Ikut karena itu tradisi yang diikuti keluarga besar Halimah Asadia. sadiyah Pune napa jenenge pun ngoten. Wa asbahat lan dadi sapa Halimah Asadia sadiyah ba'dal huzali to bak sause kuru wal fakir lan sause fakir dadi iku waniatan dadi wong wedok sing sugih. termasuk barokah Nabi Nabi wa saminat dan ujuk-ujuk dadi lemu saminat itu maknanya lemu opo asyarifu onto Unta la jaya ana ing wae Halimah, wasiyahu lan pira-pira wedhus. Jadi semua yang terkait Halimah, cek ontane, cek wedhuse kabeh terus makmur kabeh. Dan itu penting bagi orang Arab karena orang Arab itu hanya mendapat gizi itu dari unta-unta sing lemu. Mergo wong Arab iku gizine iku mau ngombe napa? Susu. Nah ini gini cerita-cerita hijrah, ya, cerita-cerita apa? Hijrah ketika Nabi ngetem ya, atau stem tentang tenggene gua sur, ini niku Asma binti Abi Bakar pura-pura angon apa unta. Pura-pura angon unta mulia terlambat karena unta ini yang penyuplai susu sing diminum Rasulullah kalian Abu Bakar. Sama ini sebayang lo kan di padang pasir gak ada apa-apa. Gak ada banyu, gak ada apa. Jadi yang bergawa unta ngalor ngidul itu ya memang bawa minuman. Memang bawa minuman itu susunya apa? Untuk sekaligus makanan. Jadi susunya untuk kan selain untuk minuman sekaligus berfungsi apa? Makanan. Makanya kalau perjalanan jauh mesti gue untuk itu, mergo gue susu akeh. Dan unta itu paling kuat minum. Nah, minum beberapa galon terus nggak minum beberapa hari. Susunya tetap mengalir. Nah, itu jadi kehidupannya wong Arab namun jadi kehidupannya apa? Wong Arab. Lani wasa minasari latiha wasiyah. Wanja balan dadi ilang atau jadi kabuka ya injaba semua lan jadi ilang atau jadi kabua jadi tersibak anjani dia sisi ne halimah apa kulimal kullu mulimatin apa saben-saben barang sing repot warasiatin dan piro-piro musibah jadi gampangane keluarga halimah as dia sausing rumah nabi itu problem-problem kehidupan menjadi hilang sama sekali iku bahasa kalau apa wanjaba anjani biha kullu mulimatin waroziya ya. wator roza satu. iki ngambil kan istilah-istilah balawa wator roza lan ngenam mesti ngenamu membentuk apa asatu opo apa kebejanan ngenam utawa membentuk burda aisyah ing pemule kehidupane Halimah alhani kang nyaman wawa salan menghias apa asatu hu ing aisyah hu aisyah. aisyahnya kehidupan Halimah Asadiyah setelah merumat kanji Nabi itu bagaikan dihias, dienam, dirajut oleh semua kebahagiaan. Jadi semua kebahagiaan itu merajut nenggone kehidupan ini sinten Halimatus Asadiyah. Ibu bahasa Arab apa? Wa roja sa'du burda aisyihal hani wawasan wasa. Eh, waktu pisan kasih gendinan, kan gak salah. Eh, waktu balik ini, wa ardu ardu. أمه أياما أسر اللهم قبره الكريم بعرف سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته سويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وفده عند ميلته وعليه الصلاة والسلام ببشرى فأرضعته مع مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية وأرض عن قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين شراح وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون منون الضريح ووارا قيل على دين قومها وفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلافة ابن مندى وحكى ثم أرض عنه الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفكرها وأباه فأحصد عيشها بعد المحل قبل الم... عشية وترى ثديها بدر تر ألبناه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وثمنت السارف لتيها وشيا وانجب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرز سعد كرت عيشها الحني ووشاه Jadi kalau terus nongki ya termasuk hikmahnya kan di nabi nate sugeng atau nate berkehidupan bersama nopo halimatus itu tentang kitab-kitab diterangkan tentang ini asamail tentang kitab-kitab tentang sarah-sarah termasuk kitab Nawawi Niku diterangkan suatu saat Nabi pagi-pagi itu kesepian. Terus tanya sama ibunya, ibu Rodo, e, eh, ya Umi, saudara-saudara saya di mana? Terus dijawab Nabi Halimah semuanya sedang mengembala apa? Kambing di hutan di belantara. Ya kira-kira dua atau tiga kilo. Terus dawai kanji Nabi, e, ya Umi maan soft tuh. Saya tidak termasuk orang yang baik, yang insof. Maksudnya insof itu menyadari. Kenapa? Kenapa ya waladi? Ya karena saudara-saudara saya kesulitan menggembala kambing sementara saya di rumah tinggal minum apa susunya. Ini ma'an softu, saya kurang fair, saya kurang bijak. terjadi Halimah, kamu terlalu ganteng, terlalu sempurna, pasti potensi diculik. Karena dulu kan nggak ada polisi, nggak ada tentara. Jadi kalau ada orang ganteng, rawan diculik, kemudian dijadikan bu budak. Saya tidak akan mengizinkan kamu ikut apa menggembala kambing karena potensi apa diculik. Nah, semenjak itu Nabi pun ngendikan eh, hasbi ya Allah hanimal wakil. Jadi semenjak itu kaget. Karena itu kalimat pertama yang didengar tentang nilai-nilai apa religi hasbi ya Allah hanimal wakil. Sudah saya pasti dicukupi oleh Allah. Akhirnya diberi izin untuk ikut apa menggem mengembara. Nah, ikut mengembala ini kemudian saudara-saudaranya menyaksikan banyak keajiban Nabi. Ada daerah yang banyak harimaunya, banyak al-wuhus, hewan-hewan galak. Ternyata nemuin Nabi, kirim salam beberapa pohon dan bebatuan kirim salam bahwa kamu ya Muhammad calon nabi. Sehingga kampung Bani Sa'd ini termasuk kampung yang awal-awal mengizinkan kalau Muhammad ini calon nabi akhir zaman karena banyak saudaranya yang menangi apa beberapa batu, beberapa pohon apa uh, eh, irung salam. Dan itu sing di uh, nasidna terus maro ainal isahanat disuruh illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallallahu alaika terus nembok sampai nak cari saya tiba bu wal ghazalah yasyadani lakakir risalah terus ketika ketemu hewan dob ketemu kidang ketemu beberapa hewan semuanya berhenti asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah terus ini pelajaran bagi kita bahwa kearifan makanya cerita-cerita Rasul dulu itu, itu bagus baik film Cina maupun film Indonesia kan ada gambarannya kalau putra mahkota itu kan dirawat resi yang benar-benar awam resi sendiri kan rata-rata kan kehidupannya awam artinya kalau untuk eh, tadi apa masak wae dadak boleh kayu macam-macam nah, itu dilakukan oleh putra mahkota sehingga nanti kalau dia jadi raja bijak karena ngalami seperti ini nah, suku Quraisy itu suku yang sangat-sangat luar biasa. Termasuk di anak-anaknya memang dititipkan orang-orang yang masih uh, masih apa ya tadi, masih orisinil apa, masih apa? Masih orisinil. Termasuk kanti Nabi biambak bukan sekedar susi Halimah, memang terus dititipkan di komunitas Kalimatus tadi ya memang benar-benar hidup di kampung, tidak di suku apa? kureh kami ya, memang Jadi jelas ya terus eh, benar-benar Nabi dari kehidupan ala ala mereka sehingga roh rasanya kangenane yang wedhus semacam macam